Qala rahimahullahu taala berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Abdullah Jabir ibni Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma dari sahabat yang mulia Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma dari suku Ansar. Beliau Jabir yang kunyahnya Abu Abdullah dan ayahnya Abdullah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga didoakan dengan radhiyallahu anhuma. Sahabat Jabir bin Abdullah termasuk salah satu sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anna rajulan sala Rasulullah Sallallahu alaihi wa وعلى آله bahwa ada seseorang yang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala lalu orang tersebut mengatakan araita idza shallaitul maktubati وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة قال نعم رواه مسلم apa pendapat engkau atau beritahukan kepadamu beritahukan kepadaku Apabila aku salat yang wajib, salat fardu lima waktu. Dan aku juga puasa di bulan Ramadan dan aku menghalalkan perkara yang halal dan juga aku mengharamkan perkara yang haram dan aku tidak akan menambahi sedikit pun dari semuanya itu Apakah aku akan masuk ke dalam surga? Maka Nabi menjawab, "Na'am, iya. Engkau akan masuk ke dalam surga." Hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Hadis ini menjelaskan tentang at-tariqu ilal jannah. Jalan menuju surga. Disebutkan dalam hadis ini yang pertama salat fardu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, puasa Ramadan juga dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menghalalkan yang halal dan yang keempat, mengharamkan yang haram. Empat hal ini menjadi sebab seorang hamba masuk ke dalam surga. Di dalam syarahnya penjelasannya al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan qauluhu ara'aita ila akhirih ucapan Jabir atau ucapan orang yang ada dalam hadis ini yang bertanya kepada Nabi dengan mengatakan ara'aita sampai akhir ucapannya maknahu akhbirni Aro'aita secara Bahasa artinya Apakah engkau melihat Berpendapat Maksudnya Terangkan kepadaku Beritahukan Kepadaku Wa qawluhu Ahlaltul halala Dan Ucapan Laki-laki tersebut Dan aku menghalalkan perkara yang halal ai i'taqadtuhu halalan wa fa'altu minhu alwajibat maksudnya aku meyakini hal itu sebagai perkara yang halal dan aku mengerjakan sebagian darinya yang sifatnya wajib wajib Misalkan makan Makan hukum asalnya halal Dengan berbagai macam jenis makanan dan minumannya halal Namun pada kondisi tertentu bisa hukumnya wajib Seperti di hari Aid Hari Raya Aidul Fitri dan Aidul Adha tidak boleh berpuasa sehingga harus makan Berarti apa? Wajib dia makan Di hari tersebut Termasuk di hari-hari Tashriq 11, 12, dan 13 Zulhijjah Wa qawluhu wa haramtul harama Dan ucapan laki-laki tersebut Dan aku mengharamkan perkara yang haram ai i'taqadtuhu haraman walam af'alhu maksudnya aku meyakini perkara tersebut sebagai perkara yang haram dan aku tidak mengerjakannya tidak melakukannya Wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam na'am ay tadkhulul jannata. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam iya. Ang, maksudnya apa? Engkau akan masuk ke dalam surga. Iya, engkau akan masuk ke dalam surga. Kalau Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah sedangkan Al Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah mengatakan hadar rajulu as-sailu huwa Nu'man bin Qawqal biqafaini maftuhataini Laki-laki yang bertanya tersebut namanya An-Nu'man bin Qawqal An-Nu'man bin Qawqal Qala Syekh Abu Amr Ibn Salah Rahimahullahu Ta'ala Berkata Syekh Abu Amr Ibn Salah Rahimahullahu Ta'ala Al-Zahiru Annahu arada biqaulihi wa haramtul harama amrayni bahwasanya yang nampak bahwa ab bahwa yang diinginkan dengan ucapan laki-laki tersebut dan aku mengharamkan perkara yang haram dua perkara makna dari ucapan laki-laki tersebut dan aku mengharamkan perkara yang haram ada dua makna dua hal yang tercakup dalam ucapan tersebut dua-duanya harus ada dalam ucapan waharom harama dan aku mengharamkan perkara yang haram. Ahaduhum yang pertamanya ayyaqtaqida kaunahu haraman. Dia meyakini perkara tersebut sebagai perkara yang haram, adanya keyakinan. Bukan sekedar mengucapkan aku mengharamkan perkara yang haram. Tetapi di situ ada makna dia meyakini perkara tersebut adalah perkara yang haram. Jadi ucapan wa haramtul harama aku mengharamkan perkara yang haram ada dua hal padanya, dua perkara. Yang pertama meyakini bahwa perkara tersebut adalah perkara yang haram. Wasani perkara yang kedua yang ada pada ucapan tersebut adalah Allah yaf'alahu dia tidak mengerjakannya misalkan khomer dia mengatakan saya mengharamkan khomer artinya saya meyakini khomer adalah minuman yang haram Benda yang haram Perkara yang haram Dan yang kedua maknanya Saya tidak akan minum khamr Dua hal ini ada Atau merupakan makna dari ucapan Saya mengharamkan khamr Tentunya kita ketika mengatakan perkara ini haram harus dengan dalil dan jelas khamr dalilnya dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan kesepakatan para ulama khamr adalah benda yang haram. Minuman yang haram jelas dalilnya. khilafi tahlilil halal Berbeda dengan menghalalkan perkara yang halal fa innahu yakfi fihi mujarradan i'tiqaduhu halalan menghalalkan perkara yang halal maka cukup dengan semata-mata meyakini perkara tersebut adalah halal misalkan roti daging kambing, keju, nasi, air sumur, air minum, dan yang lainnya. Kita katakan ini halal. Cukup dengan meyakini benda-benda tersebut sebagai perkara halal, maka sudah selesai masalah. Sudah mencukupi. Terus bagaimana? Apakah harus dikerjakan atau tidak? Diberikan pilihan. Yani dibolehkan dikerjakan, boleh juga tidak, tergantung kebutuhan. Yang penting kalau perkara yang halal itu cukup diyakini sebagai perkara yang halal. Tidak boleh diyakini sebagai perkara yang haram, termasuk perkara yang halal adalah seorang laki-laki yang memiliki kemampuan untuk menikah lagi misal kita yakini halal tidak boleh dilarang ataupun diharamkan. Kenapa? Allah dan Rasulnya menghalalkan. Tidak boleh dikatakan haram bahaya. Apa yang dibolehkan, apa yang dihalalkan dalam syariat kita halalkan. Cuma ketika ada orang yang ingin mengerjakannya, kita kasih nasihat. Sudah mampu belum? Sudah siap segala sesuatunya? Nah, kita arahkan. Kita bimbing. Bukan kita cegah. Tapi kita berikan bimbingan. Bagi orang yang ingin mengerjakan perkara yang halal yang disitu butuh persiapan seperti nikah lagi atau poligami. Qala al mufhim berkata penulis kitab Al-Mufhim lam yadhkurin nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lis-sa'ili fi hadal hadithi syai'an min at-tatawu'ati 'ala al-jumlati dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menyebutkan kepada si penanya sesuatu yang sifatnya amalan-amalan sunnah secara global. Hanya disebutkan tentang salat fardu, puasa Ramadan, menghalalkannya halal, mengharamkannya haram. Tidak disebutkan perkara-perkara yang sunnah. Wa hadza yadullu ala jawazi tarki at-tatawu'ati 'ala jumlati. Hadis ini menunjukkan bolehnya artinya tidak berdosa meninggalkan perkara-perkara yang sunnah secara global. Secara global tidak berdosa atau boleh meninggalkan perkara-perkara yang sunnah Lakin akan tetapi ini yang harus difahami. Man tarakaha wa lam yaf'al syai'an faqad fawwata ala nafsihi ribhan 'aziman wa thawaban jasiman. Akan tetapi siapa saja yang meninggalkan amalan-amalan sunnah dan dia tidak mengerjakan sesuatu dari amalan-amalan sunnah tersebut sama sekali tidak mengerjakannya dia hanya sholat fardu selesai salam pergi dia hanya puasa Ramadan tidak puasa sunnah dia tidak sholat sunnah tidak zikir setelah sholat fardu maka yang seperti ini sungguh di, dia telah melewatkan pada dirinya keuntungan yang besar dan pahala yang melimpah. Berarti dia telah menghalangi dirinya untuk mendapatkan keuntungan yang besar yang agung dan pahala yang melimpah karena sunnah amalan sunnah itu pahalanya besar di antaranya menambal menutupi kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan amalan yang wajib. Kita semua menyadari, mengakui tidak sempurna dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban. Ada kurangnya, apakah kurang khusyuk misalkan dan yang lainnya. Maka ditambal disempurnakan dengan amalan sunnah. Ini diantara fungsi dari amalan sunnah menutupi kekurangan dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban. Wa man dawama 'ala tarki syai'in min as-sunani kana dzalika naqsan fi dinihi wa qadhan fi adalatihi dan siapa saja yang terus-menerus meninggalkan perkara-perkara yang sunnah maka hal itu merupakan tanda kurangnya agama dia. Agama dia itu agama yang kurang. Kurang agamanya dan celaan, cercaan atau kritikan pada keadilan dia. Sehingga banyak ulama yang mengatakan siapa saja yang tidak sholat witir dan terus menerus tidak sholat witir maka ditolak persaksiannya menunjukkan dia orang yang tidak baik. Kalau bersaksi ternyata dia terbukti nggak pernah sholat witir maka boleh sah sang hakim tidak menerima persaksian orang yang terus menerus tidak pernah sholat witir atau mengerjakan amalan sunnah seperti sholat witir. Fa'inkana tarokahu tahawunan wa anha Maka siapa saja yang meninggalkan amalan-amalan sunnah Karena menggampang-gampangkannya Meremehkannya Dan karena tidak suka Dengan amalan sunnah tersebut Karena dhalika fisqan Yastahiqtu bihi zamman Maka dengan perbuatan tersebut Ia menggampang-gampangkan meninggalkan amalan sunnah bahkan tidak suka mengerjakannya ini pertanda kalau dia orang yang fasik ya. bisa menjadi sebab dia mendapatkan julukan fasik atau terjerumus dalam kefasikan yang berhak untuk dicela. Qala una berkata ulama kita, "Lau anna ahla baldatin" tawata'u ala tarki sunnatin laqutilu alaiha hatta yarji'u seandainya suatu penduduk suatu negeri suatu daerah suatu kampung suatu desa misalkan semuanya sepakat berlomba-lomba bahu membahu dukung mendukung antara satu dengan yang lainnya untuk meninggalkan amalan sunnah ya ini semuanya nggak ada yang mengerjakan witir saling mendukung yang satu nggak witir yang dua nggak witir sampai selot satu kampung tidak pernah witir misalkan mereka kondisinya seperti sepakat atau saling membahu bahu membahu untuk meninggalkan perkara yang sunnah maka mereka berhak untuk diperangi atas perbuatannya meninggalkan amalan sunnah tersebut sampai mereka kembali mau mengerjakan amalan sunnah. Tentu yang meranginya adalah penguasa. Caranya diingatkan, diarahkan mereka untuk mengerjakan amalan sunnah tersebut. Kalau tidak, ya berhak untuk diperangi sampai mengerjakannya. Kalau karena صدر صحابتي رضي الله عنهم ومن بعدهم يثابرون على فعل السنن والفضائل مثابرتهم على الفرائض ولم يكونوا يفرقون بينهما بينهما في اغتنام ثوابها dan sungguh generasi yang pertama Generasi pertama umat ini para sahabat dan orang-orang setelah mereka tabi'in dan tabi'ut tabi'in mereka itu tekun dan terus-menerus mengerjakan perkara-perkara yang sunnah dan perkara-perkara yang afdol yang utama. Sebagaimana tekunnya mereka, sabarnya mereka, terus-menerusnya mereka mengerjakan perkara-perkara yang fardu yang wajib. Ini keadaan para salaf mereka dan mereka tidak membedakan antara keduanya antara perkara yang wajib dengan perkara yang sunnah dalam meraih besarnya pahala amalan-amalan tersebut mereka tidak membedakannya selama itu adalah amalan yang diperintahkan atau dianjurkan dalam syariat mereka mengerjakannya sehingga para sahabat ketika diperintahkan oleh Allah ataupun Rasulnya mereka nggak bertanya ini wajib atau sunnah selama diperintahkan segera dikerjakan mereka baru bertanya apakah ini wajib atau sunnah ketika mereka terpaksa meninggalkannya karena suatu kondisi misalkan tertidur atau lupa atau karena kesibukan terus tidak mengerjakan perkara yang sunnah maka baru bertanya ini bagaimana ya wahai Rasul wahai Nabi wajib atau tidak ini saya meninggalkannya baru bertanya tetapi ketika tidak ada kondisi seperti itu di saat diperintahkan dengan suatu amalan maka mereka tidak menanyakannya wajib atau sunnah mereka langsung mengerjakannya dengan penuh semangat berbeda dengan orang yang ada di zaman sekarang. Ya, tidak masalah kita mengetahui hukum ini wajib, ini sunnah untuk lebih mengutamakan yang wajib ketika tidak bisa dikerjakan dua-duanya. Itu diantara manfaat mengetahui perkara yang wajib saat terbentur. Kita dahulukan yang wajib, baru kalau ada kesempatan kita kerjakannya sunnah ketika kedua-duanya tidak bisa dikerjakan berbarengan. Itu manfaat mengetahui hukum wajib dan hukum yang sunnah. Selama tidak terjadi bentrok maka tidak masalah ketika tidak mengetahui hukum suatu perintah. Di saat ada perintah untuk mengerjakan suatu amalan kita semangat mengerjakannya mengerjakannya Tiru ahlul Quran ya ahlul Quran salatlah witir wahai ahli Al-Quran secara eh, lex ataupun secara zahirnya hadis ini mengatakan atau menyuruh perintah untuk sholat witir maka para sahabat semangat untuk mengerjakannya tidak bertanya wajib atau tidak Kecuali kalau Nabi yang menjelaskannya. Kalau suatu perintah itu hanya sunnah, baru mereka tahu oh ini anjuran. Selama Nabi tidak menjelaskan ini wajib atau sunnah dan Nabi memerintahkan secara umum kerjakan amalan ini, kerjakan amalan itu, mereka mengerjakan. Wa inna ma a'immatul fuqaha'i ala dzikri al-farqi lima yatarattabu alaihi min wujubil i'adati hanyalah para ahli fiqih mereka butuh untuk menyebutkan perbedaan mana yang wajib dan mana yang sunnah karena untuk mengetahui atau berkaitan dengan dengan konsekuensi dari amalan tersebut. Ketika hukumnya wajib maka di saat dia tidak benar mengerjakannya atau ada perkara yang membatalkannya maka wajib diulangi karena apa hukumnya wajib tetapi kalau hukumnya sunnah dia batal misalkan sholat sholat sunnah ya tidak wajib untuk mengulanginya tapi kalau hukumnya wajib ya ketika batal harus diulangi Nah ini untuk e, mengetahui atau menjelaskan tentang mana yang harus diulangi maka perlu dijelaskan mana yang wajib mana yang sunnah wa tarkiha wa khawfil iqabi ala tarki wa nafihi in hasala tarkun bi dan juga karena perkara yang wajib tentunya ketika dia mendengarkannya harus ada rasa takut adanya hukuman siksaan dari Allah Subhanahu wa taala wa inna ma tarakan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tanbihahu ala sunani wal fadhaili tashilan wa taysiran liqurbi ahdihi bil islami Hanyalah Nabi alaihissalatu wassalam tidak menjelaskan Tidak memberikan peringatan agar mengerjakan Semangat mengerjakan perkara yang sunnah dan utama Itu alasannya karena untuk memberikan kemudahan Kepada para sahabatnya Karena dekatnya mereka kepada agama Islam Karena mereka baru masuk Islam Islam baru-baru masuk Islam terutama kepada mereka para sahabat yang baru-baru masuk Islam baru meninggalkan kekufuran maka untuk memudahkan mereka Nabi hanya menjelaskan yang wajib-wajib saja Sholat fardu kerjakan Puasa Ramadan kerjakan Yang lain yang sunnah tidak Bukan perlu bertahap Jelaskan Nabi hanya menjelaskan yang wajib-wajib saja untuk memudahkan mereka yang baru masuk Islam. Li'alla yakuna al-iktharu min dalikatan tanfiran Agar yang sampai ketika memperbanyak penjelasan tentang amalan dalam Islam, sunnah-sunnahnya dijelaskan semuanya. Dikhawatirkan ini akan membuat mereka lari dari Islam. Waduh, ternyata Islam itu banyak sekali yang harus dikerjakan harus sholat witir, tahajud, harus puasa sunnah, harus ini dan itu. Khawatir hal ini akan membuat mereka yang baru masuk Islam lari darinya. Sehingga Nabi hanya menjelaskan yang wajib-wajib saja. Ini bagi yang baru-baru masuk Islam atau baru-baru mengenal sunnah mungkin zaman kitanya. Maka jelaskan yang paling pentingnya dulu yang wajib. Ketika mereka sudah faham, sudah semangat, baru dijelaskan yang sunnah. Wa ilmannau idza tamakkana fil islami wa syaraha sadrahu raghiba fi ma raghiba fihi ghairuhu. Dan Nabi mengetahui bahwasanya apabila seorang hamba setelah dia masuk Islam terus semakin lama dia mengenal Islam maka apabila dia sudah kokoh pengetahuannya tentang Islam dan Allah sudah melapangkan dadanya karena dia sudah lama sudah terus sedikit demi sedikit belajar tentang Islam akhirnya apa mantap tentang Islam paham tentang Islam dan Allah lapangkan dadanya sehingga akhirnya dia pun semangat senang dan mencintai amalan sunnah yang dicintai oleh orang lain yang sudah dulu masuk Islam sudah lama masuk Islam. Atau alla ya'taqida anna sunana wa tatawu'ati wajibatun fatarakahu lidzalika. Atau Nabi tidak menjelaskan perkara-perkara yang sunnah agar seseorang terutama yang baru masuk Islam tidak meyakini kalau sunnah-sunnah tersebut perkara-perkara yang sunnah tersebut wajib sehingga dia meninggalkannya ini alasannya kedua mengapa Nabi hanya menjelaskan yang wajib-wajib saja. وكذلك في الحديث الأخير أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة فأخبر أنها خمس demikian pula dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang salat maka Nabi menjelaskan memberitahukan kepadanya bahwa salat yang wajib itu hanya lima waktu faqala hal alayya ghairuha maka yang bertanya tadi bertanya lagi wahai Nabi apakah ada kewajiban yang lain atasku selain salat lima waktu tersebut qala la illa an tatawwa tidak ada kata nabi kecuali kalau engkau ingin mengerjakan salat yang sunnah tatawwu tambahan thumma salahu anis saumi wal haji wasyara'i' fajabahu kemudian orang tersebut bertanya lagi kepada nabi tentang puasa haji dan syariat yang lainnya maka nabi pun menjawabnya yakni menjelaskan yang wajib-wajibnya saja. Tsumma qala fi akhiri dzalika. Kemudian eh, orang tersebut di akhir hadis mengatakan, "Wallahi demi Allah la azidu ala hada wa la anqusu minhu." Demi Allah aku tidak akan menambahi dari amalan-amalan ini dan aku tidak akan menguranginya yakni hanya akan mengerjakan yang wajib-wajibnya saja tetapi maksimal dia akan berusaha untuk sempurna mengerjakan yang wajib-wajib tersebut tidak ditambahi dengan yang sunnah dan tidak dikurangi dengan mengurangi apa rukunnya atau kewajibannya berusaha untuk sempurna dan maksimal mengerjakan yang wajib-wajib tersebut Faqala maka Nabi setelah mendengar dia bersumpah seperti itu Nabi memberikan komentar atau menjelaskan Aflaha in sodako Dia beruntung Kalau jujur Benar dalam ucapannya Dia komitmen dengan perkara-perkara yang wajib saja Dan berusaha mengerjakan dengan sebaik-baiknya Walaupun tidak menambahi dengan yang sunnah-sunnah Kalau dia benar jujur dalam ucapannya Aflaha dia akan beruntung. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai di dalam kitab Al-Kubra dan juga Imam Asy-Syafi'i. Fa fi riwayat dalam satu riwayat disebutkan intamassaka bima umira bihi dakhalal jannah. Kalau dia berpegang teguh dengan perkara yang diperintahkan kepadanya, yakni dengan perkara-perkara yang wajib dia berpegang berpegang teguh dengannya, maka niscaya dia akan masuk dalam surga. Hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Wa hadza yusamma bi muhafazatihi bi muhafazatihi ala faraidihi wa iqamatiha wal ityani biha fi awqatiha min ghairi ikhlalin biha falahan kathiral falah wa najah ini disebut dengan menjaga apa-apa yang telah diwajibkan kepadanya dan mengerjakannya menunaikannya pada waktu-waktunya tanpa adanya kekurangan sedikit pun disebut dengan falah banyaknya al-falah keberuntungan wan najah dan kesuksesan keberhasilan walaitana waqafna kadzalika wa man ata bil faraidi wa atba'aha dan tentunya demikian pula siapa saja yang mengerjakan perkara-perkara yang wajib dan dia mengiringinya menambahinya dengan perkara-perkara yang sunnah nawafil niscaya dia akan lebih banyak keberuntungannya wa inna syuri'at litatmimi al-faraid. Dan hanyalah perkara-perkara yang sunnah itu disyariatkan tujuannya untuk menyempurnakan pelaksanaan perkara-perkara yang wajib. Fahal sa'ilu walladhi qablahu innama tarukaha tarukahum tarukahuma an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tashilan alaihima. ila antan syariha suduruhuma bil fahmi an wal hirsi ala tahsili al, al mandubati fayashula alaihima orang yang bertanya ini dan yang sebelumnya Nabi alaihi salatu wasalam sengaja tidak menjelaskan kepada mereka perkara-perkara yang sunnah untuk apa? Memudahkan atas keduanya. Biar mereka semangat. Sudah, jelaskan yang wajib-wajib dulu. Biar apa? Mudah. Biar mereka mudah mengerjakannya. Sampai nantinya dada-dada keduanya lapang setelah terbiasa dengan perkara-perkara yang wajib. Kalau terus menerus mengerjakannya dan lapang dada dan lapang dadanya tentu dia akan butuh untuk tambahan. Apalagi setelah sholat fardu ini akan minta tambahan setelah dadanya lapang dia setelah dadanya lapang dengan pemahaman bahwasanya butuhnya amalan sunnah. Berjalannya waktu dia belajar tentunya dia akan paham pentingnya amalan sunnah. Dan dia akan muncul semangat untuk mengerjakan yang sunnah yang fungsinya menambal menyempurnakan perkara yang wajib sehingga dia pun berusaha dan semangat untuk mengerjakan perkara-perkara yang sunnah sehingga akhirnya mudah bagi keduanya. Ya, ini perlunya proses. Kalau langsung diterangkan semuanya akan memberatkan. Terangkan yang penting dulu, yang paling penting yang wajib. Nanti insya Allah kalau mereka istiqomah dengan perkara yang wajib, Allah akan lapangkan dadanya sehingga mereka akan mudah dan bahkan minta untuk tambahan amalan. Disitulah kita terangkan, kita jelaskan perkara yang yang sunnah atau yang utama. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah inna rajulan sala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ara'aita ma'na akhbirni dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam Ia mengatakan Aro'aita Yani akhbirni Beritahukan kepada Aro'aita idha solaitu al-maktubat Apa pendapatmu Wahai Rasul Apabila aku mengerjakan Solat-solat yang al-maktubat Yani makna al-faro'id Solat-solat yang fardu Wahia al-faro'idu al-khamsu Wal-jum'atu Yaitu solat fardu yang lima waktu Dan juga solat jum'at tentunya Wa وصمت رمضان وهو الشهر الذي بين wa وشوال dan aku puasa Ramadhan yang puasa di bulan antara Syaban dan Syawal yang Ramadhan. wa ahlaltu al halala dan aku menghalalkan yang halal ai fa'altuhu mu'taqidan hillahu aku mengerjakannya dengan meyakini halalnya perkara tersebut wa haramtul harama dan aku mengharamkannya haram ai ijtanabtuhu mu'taqidan tahrimahu aku meninggalkannya dengan keyakinan haramnya perkara tersebut aku mengharamkannya walam azid ala dzalika dan aku tidak menambahi di atas itu adkhulul jannata apakah aku akan masuk ke dalam surga qala na'am kata nabi iya rawahu muslim في هذا الحديث سألوا يسأل الرسول الرجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى المكتوبات وصام رمضان وأحل الحلال وحرم الحرام ولم يزد على ذلك شيئا هل يدخل الجنة قال نعم Dalam hadis ini laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila dia salat fardu yang lima waktu dan puasa Ramadan dan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram dan tidak menambahi sedikit pun di atas semuanya itu apakah dia akan masuk surga kata Nabi iya akan masuk surga dalam hadis ini Nabi alaihissalatu wassalam tidak menyebutkan zakat, tidak pula haji, maka bisa jadi inna dzalika dakhilun fi qauli wa haramtu al-haram. Maka bisa jadi hal itu masalah zakat dan haji masuk dalam ucapan laki-laki tersebut dan aku mengharamkan yang haram. Di anna tarkal haji haramun wa tarkaz zakati haram. Dikarenakan meninggalkan haji perkara yang haram dan meninggalkan zakat perkara yang haram. Wa yumkin ayyuqal bisa juga dikatakan bahwasanya berkaitan dengan haji maka bisa jadi hadis ini adanya sebelum diwajibkannya haji. Adapun berkaitan dengan zakat maka bisa jadi Nabi alaihi salatu wassalam mengetahui bahwa orang ini fakir, miskin, laisa min ahli zakah, bukan termasuk orang yang wajib zakat. Fa khatabahu ala qadri halihi. Maka Nabi berbicara kepadanya sesuai dengan kondisinya. Itu beberapa kemungkinan tentang mengapa tidak disebutkan zakat ataupun haji. والله تعالى أعلم بالصواب إن شاء الله بتاعه توفان سبحانك اللهم ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك